Wal ifadal al hasala tamasuk bi kitabillah sunnati rasulih dalala alal khair. من شروط القصر عدم المعصية بالسفر الفائدة الأولى لا فرق في سفر المعصية بين أن يكون أنشأه معصية من أوله ويسمى حينئذ عاسيا بالسفر وأن يكون قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة di sini <clears throat> menjelaskan salah satu daripada syarat bolehnya seseorang menggosor sholat. Karena gosor termasuk ruhsah dan ruhsah la tunatu bil ma'asi. Rusta tidak boleh diambil dengan adanya unsur maksiat. Artinya, jika seseorang berpergian dan berpergiannya dianggap maksiat, berarti dia tidak boleh melakukan rusak. Rusak apapun itu. Mau rusak gasar, mau rusak jamak, mau rusak fitir fi Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, ataupun ruhsah meninggalkan Jumat, ruhsah mashul khuf salasa ayam dan seterusnya. Semuanya itu tidak boleh dilakukan kalau dia safarnya safar maksiat. Jadi safar ada maksiat, safar yang haram, ada safar yang makruh, ada safar yang mubah, ada safar yang sunnah, juga ada safar yang wajib. Safar yang wajib <clears throat> sebagaimana kita mengetahui mencari ilmu hukumnya wajib. Mencari ilmu dengan kadar yang wajib, hukumnya wajib berarti kalau ber, berpergian dengan niat untuk mencari ilmu yang wajib, maka berpergiannya dihukumi wajib. Jadi safar li talabil ilm al-wajib. Tapi mencari ilmu, ilmu yang wajib. Karena bukan semua ilmu wajib dicari. Bukan semua ilmu wajib dipelajari. Ilmu apa yang wajib? Hah? Ilmu agama. Bukan semua ilmu agama. Tapi ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan sehari-hari. Apa yang dia akan lakukan maka di situ dia tahu, harus tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia harus wudu, dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus meninggalkan yang haram. Maka semua itu berarti harus dipelajari. Harus dia belajar tentang wudu, harus dia belajar tentang sholat, harus belajar dia tentang puasa. Harus juga mengetahui apa aja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm membersihkan penyakit hati hukumnya juga wajib. Berarti dia juga harus mempelajari bagaimana itu penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhkannya. Ya, jadi mempelajari seperti itu hukumnya wajib. Kalau mempelajari ilmu agama tapi ilmu agama bukan berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak mau atau misalnya tidak haji. memang tidak wajib haji dan juga tidak mau haji. Berarti dia tidak wajib mempelajari ilmu haji. Dia tidak zakat karena memang orang miskin. Berarti orang miskin tidak wajib mempelajari ilmu zakat. Ya, begitu juga yang tidak menikah tidak wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan nikah. Nanti kalau mau menikah baru di situ wajib mempelajari mempelajari dan seterusnya. Orang tidak mau bermuamalah misalnya, tidak mau jual beli, tidak mau beli sama sekali seumur hidupnya. Misalnya, tidak wajib dia mempelajari ilmu mah. Kalau dia mau membeli, dia mau menjual, ya harus dulu belajar. Tidak boleh dia jual beli dalam keadaan dia buta. Bagaimana hukum jual beli, bagaimana syarat-syaratnya. Itu harus dipelajari. Jadi mempelajari ilmu yang wajib, hukumnya berpergian untuk mempelajari ilmu yang wajib berarti hukumnya berpergian untuk haji yang wajib, berpergian untuk juga uh, eh, apalagi ya, melaksanakan hak orang yang wajib, maka di situ safarnya dihukumi safar wajib. Ada safar sunnah kasir. Ya, melaksanakan apa ziarah lah ya, berpergian untuk ziarah, berpergian untuk silaturahmi, berpergian untuk berpergian untuk menghadiri undangan yang sunnah. Undangan yang? Ada undangan yang wajib. Apa undangan yang wajib? <clears throat> Walimatul urus. Tapi dengan syarat-syarat yang sangat banyak ya. Maka kalau semua syarat baru menjadi wajib. Ya, selain walimatul urus, maka hukumnya menghadiri undangan, hukumnya sunnah. Kecuali kalau dinazarkan, maka menjadi wajib. Jadi menghadiri undangan selain undangan walimatul urus atau menghadiri undangan walimatul urus tapi tidak memenuhi syarat-syarat wajib menghadirinya karena banyak syarat-syaratnya. Ya, jadi itu contoh safar yang sunnah, safar yang makruh. Ya, seseorang berpergian untuk tijarah tapi tijarahnya tijarah yang makruh. Seperti apa tijarah makruh? <clears throat> Menjual kain menjual kain kafan maka hukumnya makruh dimakruhkan dalam agama karena ditau, dikhawatirkan ya, dikhawatirkan dia akan mengharap matinya oh orang karena kalau dia nunggu di toko tidak ada yang datang membeli kafan kapan orang mati ini kan jadi kalau ada perang banyak orang mati wah alhamdulillah akan laku ya. jadi ini sifat yang tidak ter Puji Kita tidak boleh dan menjadi sifat tercelah kalau menginginkan keburukan kepada orang Hai. Begitu juga yang semisal kafan, ya, mungkin juga batu nisan dan seterusnya. Dan juga makruh juga menjual apa? Menjual mushaf. Menjual apa? Mushaf Al-Qur'an. Jadi kalian punya toko jual mushaf itu hukumnya makruh karena terlalu karena mushaf terlalu mulia untuk dijual beli kan hanya demi mencari untung aja makanya banyak mushaf majanan banyak mushaf digratiskan karena makruh dijual bahkan sebagian mengatakan hukumnya haram dan Imam Syafi'i mengatakan makruh menjual kalau membeli kok wajib membeli sun membeli hukumnya sunnah menjual hukumnya haram eh, makruh menjual hukumnya makruh, membeli hukumnya sunnah. Jadi tijarah untuk membeli musaf tujuannya untuk menju menjual maka hukumnya safarnya mak kalau safarnya makruh boleh gosar boleh jama Hah? boleh gosar boleh ja jama termasuk yang makruh juga disebutkan oleh ulama adalah man yusafir wahdahu yang berpergian tapi sendirian. Itu makruh juga. Jadi kalau berpergian jangan sendirian. Ngajak rembang, eh, ngajak rombongan sekiranya minimal tiga orang jamaah. Karena Allah uh, Rasul sallallahu alaihi mengatakan dalam hadisnya <clears throat> ar-raqib syaitanun warakibani syaitanani Wasalah satu rokbun. Orang yang musafir sendirian berarti dia berarti dia setan ya. Bisa sendirian setan. Ini bukan aneh yang mengatakan, tapi roh Rasul SAW. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan begitu? Karena memang dalam agama dimakruhkan. Dalam agama dimak Kenapa kok dimakruhkan? Tidak lain untuk maslahat kalau dia sendirian di tengah jalan ada apa-apa? Ada yang bantu? Nggak ada yang bantu? Tidak ada yang tahu, apalagi sampai meninggal dunia di tengah jalan. Mau siapa yang ngurus dia? Siapa yang ngasih tahu keluarganya? Akan mungkin dikubur diam-diam, orang semuanya tidak ada yang kenal dia. Atau mungkin dia kalau sendirian, minimal kerugiannya dia tidak bisa sholat berjamaah. Yang bisa meninggalkan sholat berjamaah. Dan seterusnya Ya, dia mau apa-apa tidak bisa. Mau ke toilet, barangnya dia tidak ada yang jaga kan gitu. Kertasnya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu rahmah sebagai kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam memakruhkan seseorang berpergian sendirian atau dua orang. Dua orang pun tidak cukup. Dua orang pun masih dianggap mak makruh. Salah satu baru. Nah, karena itu dilarang, walaupun larangannya larangan makruh, tetap makruh berarti dilarang Ya, makruh itu takrifnya adalah manaha husare nahyan ghaira jazimin. Apa yang dilarang oleh agama walaupun larangannya itu larangan yang tidak harus dihindari. Itu makro Artinya tetap dianggap makro itu sesuatu yang dilarang. Sebagaimana sunnah. Sunnah kan sesuatu yang diperintahkan walaupun perintah itu tidak harus dilakukan. Begitu juga makro makro sesuatu yang Ya, dilarang tapi walaupun larangan itu tidak harus dilakukan dan dihindari. Tapi tetap itu larangan. Ya, kalau seseorang berpergian sendiri berarti dia melakukan atau menerjang larangan yang sudah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang melakukan larangan berarti telah taat kepada dan orang yang taat kepada setan sama aja dia itu setan. Ya, orang yang musafir, rakib wahdahu, sendirian berarti setan. Rakibani setan. Rasaitonani dan salah satu rak rakbun. Tiga orang baru hukum makruhnya menjadi hilang. Dianjurkan minimal tiga orang dan tiga orang nanti dianjurkan dipilih satu orang menjadi pemimpinnya. Dia yang memutuskan segala sesuatu mau berhenti, mau istirahat, mau tinggal istirahat di mana, mau makan di mana, kapan makannya, semuanya nanti ada yang menentukan adalah pemimpinnya dan dianjurkan bahkan disunahkan hukumnya untuk memilih satu di antara mereka menjadi pemimpin dan yang lain harus taat kepada pemimpinnya. Makanya kan minas salaf soleh ada sebagian di antara mereka yang melakukan bepergian kemudian dia mengatakan kepada temannya, "Suf antal amir wala ana." ente yang jadi pemimpin apa anak yang jadi pemimpin dua orang hatta dua orang dianjurkan Yang temannya mengatakan antal amir ente sudah yang jadi pemimpin ketika ya dikatakan ente yang jadi pemimpin hadar rajul asoleh masya Allah dia ngangkat barangnya sendiri dan dia juga ngangkat barang temannya ketika temannya mau ngangkat barangnya sendiri biarkan Nggak usah, biar anak yang angkat. Loh, nggak usah ini. Anak kan bilang, siapa pemimpinnya? Anak apa ente? Ente, ya sudah. Ente harus tak? Saat, bahkan di saat mereka kehujanan dan tidak ada tempat untuk berteduh, dia dengan membawa payung memberikan ya, naungan atas te untuk temannya ini sehingga tidak terkena hujan. Sehingga temannya ini sampai-sampai tidak -sampai enak. Sampai-sampai dia mengatakan, coba anak tadi tidak mengatakan kamu pemimpinnya, tapi anak pemimpinnya. Ya, karena itu, seorang pemimpin hendaknya lebih mengutamakan orang lah lainnya dipimpinnya. Makanya sampai-sampai di waktu gosar, yang afdol tarkul gosar misalnya, tapi itu kalau dia bukan sebagai pemimpin yang diikuti. Kalau dia sebagai pemimpin yang diikuti, hendaknya dia memilih sesuatu yang lebih mudah untuk mereka yang dipimpin. Kalau gosor lebih mudah, tentunya gosor lebih dia gosor sehingga yang lain bisa go. Kalau yang buat mereka lebih mudah jamak, maka lebih baik jamak walaupun fukaha, walaupun ulama mengatakan tarkul jamak afdol. Tidak jamak meninggalkan jamak lebih baik. sholat di waktunya, sholat di waktunya lebih baik. Tapi kecuali kalau dia jadi pemimpin yang diikuti. Kalau dia tidak jamak, orang lain pun rombongannya tidak jamak. Nah, lebih baik dia jamak. Untuk apa? Memberi kemudahan kepada mereka. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diberi dua pilihan kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memilih di mana atau apa yang akan yang lebih mudah. Yang lebih mudah buat mereka mana itu yang dipilih, dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah hendaknya seseorang yang menjadi pemimpin lebih mendahulukan orang lain maslahat orang lain daripada maslahat diri Nah itu tadi apa? Safar yang mak makro. Safar yang haram. Kalau safar haram, safar dengan niat zina, safar dengan niat mencuri, itu jelas. Ya itu sudah. Tapi ada yang mungkin perlu diingatkan, termasuk safar yang haram, safar orang yang punya hutang kepada orang lain, sutang utang itu sudah waktunya dibayar dan dia sebenarnya mampu untuk membayar tapi dia masih belum membayar utangnya. Maka dia kalau bepergian hukum bepergiannya dihukumi ha haram. Ya. Utang apa aja? Ente beli barang belum beli, uh, belum bayar. Ente mungkin juga merusak barang orang lain belum diganti. ganti atau mungkin juga nanti beli koperasi hutang misalnya belomba nanti safar safarnya dihukumi maksiat jadi kalau tidak ingin maksiat harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang punya hak hutang so, anda kan punya utang sama ente dan memang sudah waktunya membayar anda mau safar, anda mau izin dulu boleh apa anda? oh tidak boleh harus no Nur, kalau dia tetap safar ya berarti ha haram kalau dikatakan oh ya boleh, baru safarnya mubah, nggak dihukumi mak, Siap. Maksiat ya, hukumnya dianggap haram, dianggap maksiat safar padahal dia punya uh hutang dan sudah waktunya untuk membayar. Ini termasuk. Dan termasuk juga yang haram adalah safarnya almar'a biduni mahram. Safar perempuan wanita yang tanpa didampingi mahramnya atau suaminya. Jadi berangkat berpergian keluar kota tidak pakai suami, ya tidak didampingi suami atau mungkin dia tidak punya suami tanpa didampingi mahromnya yang laki-laki, tidak didampingi ayahnya, saudaranya laki-lakinya, paman yang laki-laki, ponakannya laki-laki dan seterusnya, mahrom yang laki-laki ya. Maka dengan berpergian seperti itu hukum berpergiannya dihukumi haram. Banyak benda yang haram? مرحبا بك إلى عدن مرحبا بالصلاة أحسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشهد أن لا إله إلا الله أكبر اللهم رب لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم رب حبيبات دام الصلاة القائمة سيدنا محمد وسلم قليلا وشرف الدرجة رفيق العنيا وفي المقام محمد رفعتنا فلا تكن انا من كتب تعالى من كتب تعالى من كتب تعالى من كتب تعالى من كتب تعالى ورحمه الله كما ربنا شرهم بركة في ذاتنا ومعتذرهم في غفرهم وقتك شكرا برحمة الله سبحانه الله Ada kasir. Kalau berpergian bersama perempuan yang lain ziarah ya ziarah kubur atau ziarah orang wali, ziarah orang soleh boleh apa enggak? boleh apa enggak? tetap hukumnya ha? haram. Anak ngetes saja. Dikira boleh apa dikira haram? Hmm. Tetap itu hukumnya haram. Jadi kadang orang <clears throat> perempuan-perempuan rombongan ziarah wali songo, tidak ada suaminya atau tidak ada juga mahramnya yang laki-laki. Walaupun tujuh bis, nyata jangankan tujuh bis, tujuh kereta, tetap hukumnya Artinya walaupun banyak rombongan perempuan semuanya misalnya ya tetap hukumnya haram. Ini yang kita bicara yang yang muktamad ya, tidak boleh kecuali kalau safarnya dia safar yang wajib. Safar yang wajib. Seperti apa tadi itu? Hah? Tolabul ilim al-wajib, mencari ilmu ilmu yang wajib. Nanti pergi mencari ilmu yang wajib maka hukumnya boleh. Walaupun sendirian bahkan boleh. Jangankan tidak sama mahram, sendirian pun boleh. T Tapi boleh, nah wajib ya. Ya, kan hukum mencari ilmu wajib. Ya, berarti kan kalau tidak bisa mencari ilmu kecuali dengan safar, berarti safarnya menjadi wajib. Cuma dalam hal ini ya perempuan itu tidak punya teman untuk mendampingi ya pergi ke tujuannya mencari ilmu. Maka di situ dia tidak wajib untuk pergi mencari mau kecuali kalau ada teman mahram atau suami yang mendampinginya baru dia wa anggaplah seperti haji itu dan nah, haji bagaimana aku haji perempuan tidak didampingi kan banyak ya tidak ada mahramnya rombongan dengan wanita yang lain apa boleh boleh apa enggak boleh karena apa karena wajib kecuali kalau haji kedua atau umroh yang kedua baru kita katakan hukumnya haram kalau tidak ada mah berarti banyak yang umroh-umroh kan banyak benda itu itu banyak maksiat umrohnya tidak diterima ziarahnya tidak terima apalagi oh, safarnya maksiat safarnya haram gimana buat mau mendekatkan diri tapi tambah jauh dari Allah subhanahu Paham sudah jelas ya? Sudah jelas apa enggak? Kalau kepingin tidak haram, loh kan Ustaz banyak yang umroh ini. <laughs> Kalau enggak kepingin haram, harus dinazarkan. Biar menjadi wajib. Anak nazar mau umroh. Berarti umrohnya jadi? Kalau umrohnya jadi wajib, berarti boh. Walaupun sendiri, sendiri boleh. Nah, itu perlu perlu diperhatikan perlu diketahui. Ya, jadi biar nanti tidak salah kaprah dalam ibadah, mau ibadah tapi malah mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalian yang orang Mekah, wanita yang di Mekah Makkiyah, ya, orang wanita yang yang ada di Mekah, kalau mau umrah itu harus kemana? Kalau mau umrah, kalau kita kan kalau mau umrah kita kemana? ke Mekah kan melewati Mikot sudah jelas kalau orang Mekah nah, mau harus ke Tanim Tanim ini sudah dianggap kota lain bukan kota Mek walaupun sekarang sebenarnya masuk kota Mekah tapi sudah aslinya sudah di luar kota nah di situ ulama mengatakan sampai-sampai wanita orang Mekah pun haram pergi ke Tanim walaupun niatnya dia umroh karena Tanim luar kota yang kita katakan safar itu kan kalau keluar kota. Kalau nanti cuma pergi ke kampung dari kampung-kampung yang lain tanpa keluar kota, tidak didampingi mahram, tidak apa-apa. Karena bukan sah safar. Safar itu keluar kota. Nah, tapi kalau perempuan Mekah mau umroh harus keluar kota. Dan kemana? Paling dekatnya, paling dekatnya Tam'in. tan ini paling dekatnya Mikot untuk orang yang ada di Mek Mekah. Nah, kalau dia keluar ke Tanim berarti dia keluar kota. Kalau tanpa didampingi suaminya atau mahramnya berarti dia dianggap safarnya maksiat. Kalau maksiat bagaimana umrohnya akan diterima? Nah, bagaimana caranya? Dijadikan jalan keluar yaitu dinazarkan terlebih dahulu dahulu. Nazar anak mau umroh, umrohnya jadi wajib. Dan begitu juga ya niat-niat yang lain mau ziarah wali songo, mau hadir haul, hadir maulid misalnya. Nggak ada mahram, tidak ada mahram ya. Kalau ada mahram tidak usah. Jangan. Tidak ada mahram dan juga tidak ada atau suah. Maka di situ dinazarkan terlebih dahulu nah, baru dia musafir. Kita lanjutkan. <clears throat> Faedah yang pertama, la farqa, tidak ada perbedaan. Fi safarin ma'siyati dalam safar maksiat, baina an yakuna ansha'ahu maksiatan antara dia menjadikan atau memulai safarnya itu dengan niat maksiat min awalihi dari awalnya wa yusamma hina idin asyan bisafar dan ketika itu dinamakan orang tersebut asyan bisa asi bisafar atau yang kedua wa an yakuna qalabahu ma'siyatan ba'da an ansha'ahu ta'atan atau dia rubah niatnya qalabahu dia balik niatnya dengan niat maksiat ba'daan ansa'ahu ta'atan padahal dia di awalnya sudah dia niatkan safarnya itu safar ta wa yusamma hina idzin Asyan bis safar fi safar jadi ada fi safarnya kalau tadi Asyan bis dia maksiat dengan safar itu kalau yang kedua Asyan bis safar fi safar dia membuat safarnya maksiat kapan fi safar di tengah awalnya ndak tapi di tengah jalan dia merubahnya maksiat safarnya menjadi maksiat di tengah Asian bisafar fis safar. Apa hukumnya? Boleh? Fala yatarahasu kullun minhuma. Dua-duanya tidak boleh melakukan roh hmm? Dua-duanya tidak boleh. Jadi kalau ada orang niat dari awal sudah niat maksiat, berarti selama perjalanan dia tidak boleh gasar jama rusuh yang lain ada orang niat awalnya sebenarnya hadir maulid tapi berubah pikiran mau ngerampok di tengah jalan maka setelah berubah pikiran maka semenjak itu dia tidak boleh lagi gosok dan ja jamaah ini ASEAN bis safar bis safar ada lagi sebenarnya ASEAN bis safar ASEAN tapi bis safar apa maksudnya ASEAN bis safar yani dia itu orang yang bermaksiat yang bermaksiat di dalam perjalanan, bukan dia bermaksiat dengan perjalanan itu sendiri. Perjalanannya tidak ma niatnya to'at. Dia bukan maksiat dengan perjalanannya, bukan dengan maksiatnya dia berbuat maksiat, tapi dia berbuat maksiat di dalam safar, di dalam perjalanan. Nah, ini namanya asian fisafar Maka orang yang ketiga ini hukumnya boleh apa tidak boleh? boleh tetap melakukan dosa karena safarnya tetap dianggap safarmu mubah cuma dia berbuat maksiat di di saat berpergi bergian nah, jadi yang pertama kedua tidak boleh fa'in tabal awal bagaimana kalau yang pertama taubat siapa itu yang pertama wahwal asy bisafar yaitu orang yang maksiat dengan sah safarnya fa'awwalu safarihi mahalu taubatihi maka tempat taubatnya maka itulah tempat dianggap awal perjalanannya paham ya jadi dianggap dia melakukan perjalanan yang baru ketika itu ketika taubat jadi dia mau ke Jakarta niatnya mau Mak. siat. di Semarang di tengah jalan sampai Semarang dia berubah dia taubat kepada Allah dan merubah niatnya untuk ziarah apa boleh dia? Apa boleh dia langsung gosor jamak? Hah? Dilihat jaraknya. Kalau antara jarak tempat taubatnya dia dengan tempat tujuannya masih masih masafahnya masafah gosor atau lebih maka hukumnya boleh dia gosor dan jamak. Jadi kalau Semarang sama Jakarta masih masih boleh dia gosor, boleh dia jah, jamak. Jelas ya. Nah, tapi kalau dia sudah sampai sampai mana itu? Bogor. Memang tidak melewati Bogor dari sini. Muter-muter itu. Ya. al bagi tawilan. Kalau sisa perjalanannya panjang, Fi ruhsa alati yustarat fiha safar dalam ruhsa yang disyaratkan harus perjalanan yang jauh. Apa perjalanan yang diharuskan perjalanan jauh ruhsa apa? Gosor, jama mashul khuf salah ayam, wal fitir fi Ramadan, yaitu tidak berpuasa di bulan kal gosor wal jama au kasiran atau jarak antara tempat taubatnya dia dengan tempat tujuannya itu gosir safarnya safar atau jaraknya masih gosir belum sampai towil, Tapi fi allati yustarat fi hadarik Tidak disyaratkan safarnya harus towil. Seperti apa? Ta'aklil maita lil muttar. Makan bangkai bagi orang yang baru darurat. Tarahas. Maka di saat itu dia boleh melakukan roh. Wa in bagi kosiran fi allati yustarat fiha tulu safar. Anda kata sisa perjalanannya kosir tidak sampai masa gasar, tidak sampai 84 kilo, dalam rukhsah yang disyaratkan perjalanannya harus jauh, lam yatarahos, maka tidak boleh dia melakukan roh. Wa amma sani. Siapa sani? Wahwal asi bisafar fi safar. Yaitu yang merubah safarnya, merubahnya dari taat kepada mak, tapi kemudian fa intaba. Kemudian kalau dia tobat, tarahhasa mut boleh dia mutlakon dia boleh melakukan dosa. Tidak harus dilihat jarak sisanya berapa. Wa inkanal kanal bagi kosiron, wa inkanal kanal bagi kosiron. Walaupun sisa perjalanannya, amal asi fi safar falayam tani alaihi tarahu. Sedangkan orang yang bermaksiat dengan safarnya, eh, bermaksiat di dalam safarnya, falayam tani alaihi tidak dilarang dia melakukan roh. Yang kedua, min surutil qasar an yakuna safaru mubahan ya ini menjelaskan apa yang sudah kita jelaskan syarat qasar harus safarnya mu nah, cuma di sini jelaskan mubah ini maksudnya apa ai fi nih mubah dalam sangkaannya dia bisa jadi sebenarnya dia safarnya safar maksiat tapi dia menyangka ketika itu safarnya safar safar mubah Ya, seperti apa di sini contohkan. Wa in lam yakun mubahan fil waqi. Walaupun kenyataannya safarnya dia bukan mubah kenyataannya. Kama yaqa'u li ba'dil umara. Sebagaimana terjadi kepada sebagian umara, amir, ya, pejabat yurs anahu yursilu maktuban. Di situ dia menulis surat. Fihi di dalam surat yang dia tulis qatlu insan, memerintahkan untuk membunuh manusia Dulman. Tapi zalim. Surat itu ditur, ditulis dan ditaruh di amplop. Dikirim kepada kepada apa? Kepada mungkin tukang jagalnya dia kirim surat ke tukang jagalnya, eh, kirim surat ke Jakarta tukang jagalnya ini ya. Ini bawa ke si fulan. Dia bawa. Ini utusannya dia membawa surat itu. Padahal di situ surat membunuh orang tanpa ada sah, salah. Berarti kan dia safarnya safarnya mak cuma dia tidak tah, tahu. Au nahbu baldah atau di situ surat perintah untuk nahab menjarah baldatin satu kota. Ya, perintah untuk menjarah kota. Walam ya'lam man ma'ahul maktub bizalik. Dan orang itu tidak tahu yang dibawakan surat itu tidak tahu dengan hal tersebut. Fayak sur maka boleh baginya untuk menggosor. Menggosor. Yang ketiga, <clears throat> tahrimul masyi imma litajyi haqqil ghair bisababihi. Tahrimul masyi bermakna safar haram seseorang ya berpergian berjalan bermakna ini safar imma litajyi haqqil ghair bisababihi bisa jadi sebabnya karena dia menyia-nyiakan hak orang lain bisa babihi dengan safarnya dia, dengan sebab safarnya dia. Seperti kaiba mamluk minggatnya seorang budak dari tuannya. Budak kalau minggat maksiat apa enggak? Ya, maksiatnya karena dia menyia-nyiakan haknya siapa? Haknya tuannya. Mestinya dia harus bekerja kepada tuannya. Ini minggat berarti menyia-nyiakan hak tuannya. Maka safarnya dia dianggap safar maksiat karena sebab menyiakan nyiakan hak orang lah wanusuzi zaujah. Membangkangnya atau durhakannya istri kepada kemudian tahu-tahu dia kabur, safar pada dalam keadaan nusus. Maksiat karena apa? Menyanyiakan haknya suami. Wa safaril fara wal madin bila izni aslin wada'in. Safarnya seorang anak fara. Seorang anak. Wal madin orang yang punya hutang. Bila izni asnin. Tanpa izin orang tua. Wada'inin dan juga tanpa izin orang yang mempunyai hak hutang. Jadi termasuk yang dianggap safarnya maksiat, safar seorang anak tanpa izin dari orang tua. Maksiat itu. Orang tua mau keluar, si anak mau keluar kota harus izin orang tua. Kecuali kalau safarnya safar wajib, tidak harus izin. Sama seperti istri, sama seperti tapi orang yang punya hak hutang ya. Haisu wajib pasti danuhuma. Sekiranya wajib atas keduanya untuk meminta izin. Wa imali li ta'addihi bin masih ala nafsihi awairihi atau seseorang dianggap safarnya maksiat li ta'addihi bin masih ala nafsihi karena dia berbuat boleh bil masih ala nafsihi dengan melakukan perjalanan berbuat dolim kepada siapa ala nafsihi atas diri au atas orang lah seperti kait abin nafas bila horot membuat capek dirinya tanpa ada tujuh safar ke Jakarta lari-lari tidak pakai mobil tidak pakai kendaraan tujuannya apa ya iseng aja masih menyampaikan dirinya tanpa ada tujuh kecuali ada tujuan mau olahraga ke Jakarta <laughs> misalnya itu tujuan tidak diterima juga nyarnya nah, orang olahraga kan capek tapi ada tujuh tujuan orang kerja ngangkat ini ada tujuh tujuan tapi kalau tidak ada tujuan lari-lari sana muter sini muter jadi pondok situ muter-muter 20 kali setiap hari sambil lari. Tidak ada tujuan olahraga, tidak ada Allah. Untuk apa? Ya iseng aja. Hukumnya ha? haram. Nah, seperti itu. Bila harap tanpa ada tujuan. Rukibil bahar yatil harap. Orang yang berpergian dengan kapal laut juga hukumnya haram. yatil harap. Kalau dia khawatir akan ya, celaka atau tenggelam. Jadi ini apalagi mungkin zaman dulu ya, kapalnya mungkin bukan kapal seperti sekarang kecil-kecil, ombaknya besar. Insya Allah yang selamat itu paling 30% aja. Yang selamat. Artinya 7% insya Allah inti celaka dan tenggelam. Wah, nggak apa-apa. Yang penting kan masih ada 30%. Hukumnya haram inti melakukan itu. Ya, walaupun masih ada kemungkinan inti selapan. <clears throat> Wa safaril mar'awah dah. Perempuan berpergian tadi sudah dijelaskan. Sendirian tanpa didampingi. Aw ala dabatin. Aw ala dabatin itu yang mutamat ya. Kalau ada sebenarnya kalau ada pendapat ada. Pendapat boleh perempuan bersama rombongan wanita yang lain. Tapi dengan syarat wanita rombongan yang lain sikoh semuanya. Harus sih sikoh. Jadi rombongan perempuan ziarah keluar kota ini dan boleh. Tapi harus sikoh semuanya. Itu pun pendah Bukan mu'tah maaf ya. Ada pendapat juga yang lain kecuali kalau wanita itu sudah tua 70 tahun keluar kota tidak ada jumping insya Allah aman hmm. batin, hmm. ala da batin awsafinatin mausubatin atau seseorang dianggap safarnya maksiat. Ini contoh-contoh kapan seseorang safarnya dianggap ma Termasuk contohnya adalah dia safar dengan menggunakan kendaraan atau kapal laut mausubaten yang hasil daripada ho, hosop. Mencuri, menghosop, merebut dan seterusnya. Ma'id abid au ma'id abid daba. Atau dengan menyapekkan kendaraannya dia. Kendaraan dulu kan pakai kuda. Jadi tidak diberi istirahat sama sekali. Terus dipakai. Nah boleh hukumnya harus ada istirahat ya. Au bimalil ghair bila izin atau safar menggunakan uang orang lain tanpa i Wa imali qasdi sahibihi muharraman atau safar itu dianggap maksiat karena tujuan orang tersebut tujuannya tujuan yang haram. Seperti apa kana bin menjarah waqat itariq. Qat itariq apa qat itariq? Yang memotong jalan dalam arti merampok di tengah seperti sekarang ini sekarang banyak apa? Nah, itu termasuk kot utorik itu sebenarnya. Jadi kalau dia mengambil harta orang lain sudah seharusnya dipotong satu tangan dan satu kaki. Kalau orang mencuri biasa di rumah satu tangan dipotong. Tapi kalau di tengah jalan dia satu tangan ditambah satu kaki. Menotong lagi ditambah satu kaki tangan yang lain, kaki yang habis sudah dua tangan dua kaki. Masih lagi. Kok bisa masih lagi? Waqatlin bila hakin. Ya, waqat itarik, waqat in. Ya, juga dia niat untuk membunuh. Bila hakin tanpa ada hak. Wabai ihurin atau menjual orang yang dianggap bu padahal dia orang yang merdeka dianggap budak dijual kepada orang hukumnya hukumnya ha wa atau dia ya wa mukhadirin sama seperti sekarang narkoba nah itu mukhadirat wa haririn listimalin muharram ya atau dia menggunakan uh, eh, harir itu dengan tujuan untuk mendapatkan harir sutra listimalin muharram untuk dipakai dengan pemakaian yang ha siapa yang haram siapa yang haram laki-laki aja Laki-laki anak-anak haram apa enggak? Haram apa enggak? Hah? Apa haram atas walinya? Tidak haram hukumnya. Mubah. Ya, cuma lebih baik dihindar biar tidak menjadi kebiasaan. Majnun haram sama seperti sobi. Tidak haram tapi lebih baik dihin. Hada ingkanal ba'isu dan muharram faqat. Ini kalau tujuan yang mendorong dia safar itu qasd muharram. Tujuan yang haram aja. Aw ma'al mubah lakin al mubah taba'an. Atau dia tujuannya haram dan juga ada tujuan yang lain, tujuan yang mubah. Tapi tujuan yang mubah ini hanya i, ikut aja, ngikuti tujuan yang, nah mau ke Jakarta, ya anda mau merampok sekaligus ziarah luar batang misalnya kenapa tujuan utamanya apa merampok ziarah itu kan cuma sampingan aja apa maksudnya sampingan lau ta'azzar al-muharram lam yusafir lam yusafir andai kata yang haram itu misalnya tidak bisa dia lakukan dia tidak akan pergi Ya, makanya kalau misalnya ada orang mau kemana, ke tretes misalnya, niat berzina, na'udzubillah misalnya, tahu-tahu di tengah jalan, kebanjiran, mobil tidak bisa lewat, <laughs> tetap haram apa enggak itu? Tidak jadi itu. Tetap kan tidak dilakukan tetap hukumnya ha? Karena apa? Katanya dikatakan waman hamma bisayiatin falam ya'malha kutibalaha kutibalahu kutibalahu aj kutibalahu hasana Barang siapa yang punya niat untuk melakukan kejelekan kemudian dia tinggalkan maka dia akan mendapatkan satu hasana satu kebaikan. Paham? Jadi mau maksiat, mau mencuri. Ah, tidak jadi anak gagalkan. Dapat kebaik. Betul lah enggak? Hah? Betul lah enggak? Betul. Jadi yang tadi itu dapat kebaikan apa enggak? Karena apa? Karena bukan menggagalkan, tapi karena memang tidak di. Jadi beda ya. Ada niat mau maksiat, tapi dia gagalkan. Tidak, anak taubat kepada dapat kebaikan. Ada orang mau maksiat, tahu-tahu berusaha tidak bisa dia lakukan. Sehingga tidak jadi dia lakukan. Ini tetap dapat dosa. Ya, Al-qatil wal maktul finnar. Ya Rasulullah, fama balul maktul. Hadal qatil, fama balul maktul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas. Kalau yang dibunuh kok masuk neraka gimana? Nah, kalau yang dibunuh, kalau yang membunuh jelas. Kalau yang dibunuh karena hamma ala qatri sahibihi. Karena dia sudah niat untuk membunuh temannya. Walaupun dia terbunuh, tapi niatnya dia kalau dia tidak terbunuh, dia membunuh. Karena niatnya. Nah, bagaimana kalau dia punya niat yang haram, dia juga punya niat yang mubah. Kalau niat haramnya itu lebih besar dalam arti yang mubah itu hanya ngikut aja. Andai kata yang haram tidak jadi dilakukan, maka yang mubah pun dia tidak jadi melakukan. Maka di sini dikatakan tetap dia boleh gosot, dia boleh jah, ma, Faham ya? Tapi kalau dia niatnya ke Jakarta mau apa? Mana mau hadir hall? Sekaligus anda mencopet nanti, misalnya. Tapi andai kata mencopetnya pun tidak jadi niatnya, tetap dia mau. Boleh apa enggak? Boleh menurut pendapat ini. Ya, boleh menurut pendapat ini. Tapi sebenarnya ada hilaf, ditalik. Suflakin fil busrul karim. Wal murad bil maksiat walau suratan. Ya, ketahuilah yang dimaksud dengan maksiat walaupun bentuknya aja. Seperti apa? Kasafari sobiyin bihairi isni ahli. Sabi belum balik tanpa izin orang tua. Ya, melakukan bepergian tanpa izin keluarganya. Oh, haram apa enggak? Surahnya haram, tapi karena dia masih belum balik, dia tidak terkena hukum do, dosa. Wa in qasada ma'al ma'siyah ghairaha. Bagaimana kalau dia niat dengan maksiat tapi dia niat yang lain juga? Kasafar bi ghairi isnidain lil haj. Dia safar tanpa izin orang yang punya hak hutang atasnya. Niatnya apa? Untuk ha wa ibaratu hasyiatu sakawi fala qasra lil asi safarihi wa in qasada bihi ma'siyah wa iraha. Dan ibarahnya Hasyiah Sarkawi mengatakan tidak boleh seseorang menggosor ya menggosor sholatnya kalau dia asi bisa farihi wa in qasada bihil wahirha walaupun dia niatnya maksiat dan niat yang lah kaan qasada bihi atorik wa ziarah ahli niat merampok di tengah jalan sekaligus ziarah kepada keluarganya li'annahu lam yahrud an kaunihi asian bisa farihi karena dia belum keluar daripada nama dia dianggap maksiat dengan safar yang keempat disebutkan sini as-safar makruh ini tadi As-safar al-makruh kasafari tijarah fi akfanil mautah. Safar yang makruh contohnya adalah safar untuk tijara dalam kafannya mayit. Aumun faridan kama guna. Begitu juga makruh seseorang berpergian sen wa kadza ma'awahid. Begitu juga dia berpergian dengan satu teman aja. Lakin al-karaha fi hadza Tapi makruh yang ini yang kedua ini lebih ringan minal karoha lil munfarid daripada hukum makruh orang yang berpergian san Naam ingkana unsuhu billahi ta'ala bihaisu suara unsuhu ma'al wahdah ka unsi khairihi ma'arufqah lam yukrah kecuali kalau ada orang andai kata dia itu tidak berpergian dengan orang lain tapi sendirian tapi dia terhibur dengan siapa dia terhibur dengan all Allah hiburannya dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita beda kan kita hubur, terhibur kalau ada teman majelis cerita sana sini terhibur. Kalau sudah sendirian, tidak ada orang lain di situ kecuali Allah, kita sumpah Kapan orang? Kalau perlu kita nyari-nyari teman, mana ya? Kalau orang salah kan tidak berusaha menghindar uzlah, menjauh dari orang. Karena apa? Mencari hiburan dengan orang. Kalau kita tidak malah cari-cari orang, mana ini ya? Teman-temanku tumben tidak ada sekarang sepi. Nah, ada orang yang hiburannya hanya dengan nah, bagi orang yang sifatnya seperti ini tidak makruh bagi dia berpergian sendiri jelas lam yukra wa fi busur karim kama la yukrah lau da'at hajatun lil wahda sebagaimana juga tidak makruh kalau ada hajat dia berpergian sen ada hajat dia harus berpergian sendiri maka hukumnya tidak makruh yang kelima jawaz al-muzani wa abu hanifa al-qasra walau lil asi bi safarihi Imam Muzani dan Imam Abu Hanifah membolehkan gosor walaupun asi bisafar. Ya, paham ya? Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, orang yang maksiat dengan safarnya, niat safar maksiat, maka tetap dia boleh gosor dan sah gosornya menurut Imam dan juga Imam Imam Muzani. Imam Muzani murid langsung Imam Syafi'i. Jadi Imam Muzani dan juga Imam Abu Hanifah memperbolehkan orang yang maksiat dengan safarnya untuk gosar, boleh gosar. Kenapa kok boleh gosar? Li'anahul asal indahuma fi salati safar. Falaysa bi ruhsabal azima. Karena menurut keduanya gosar itu bukan ruhsah. Gosar itu adalah azim, keharusan yang tidak ada pilihan lain. Kalau kita kan boleh gosar, boleh. Enggak, ini yang muktamad mazhab Syafi'i kan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah gosor itu enggak, bukan pilihan gosor itu satu-satunya yang harus dialah wajib gosor itu wajib. Ya, yang penting salah sama marahil. Kan kemarin kita katakan kan kita bahas bahwasanya tidak Abu Hanifah marhalaten itu sama menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah dengan salah sama marah tiga marhala. Ya, dan Imam Abu Hanifah bukan membolehkan gosor tapi mewajib kalau tidak gosor, malah tidak sah. Makanya kita kalau perjalanannya jauh, salah sama rohel, dianjurkan untuk gosor. Biar apa? <coughs> Biar sah menurut Imam Abu. Juga Imam ternyata juga pendapatnya Imam Muzani. Jadi yang maksiat dengan safarnya masih boleh gosor. Kenapa? Karena memang harus memang tidak bukan rusuh tapi ha harus malah kalau tidak gosor malah tidak tidak sah. Wafihi usaha Dan itu ya, keluasan yang sangat luas, yang besar. Is yanduru ghayatan nudur musafirun ghairu asin bisafari. Karena sangat-sangat jarang orang yang berpergian tapi dia tidak maksiat dengan bepergiannya. Dikatakan sangat jarang. Jadi artinya kalau memang kenyataannya orang itu maksiat dengan safarnya, kemudian gosor, berarti gosornya kan tidak tidak sah mestinya kan? Ya, tapi menurut Ibu Hanifah masih dihukumi Iriam tani safaru man alaihi hakun halun. Karena dilarang seseorang melakukan bepergian, melakukan safar kalau dia punya hak, punya hutang artinya di sini. Hal, yang hutangnya itu hal, sudah datang waktunya untuk membayar. Wa in qalla, walaupun hutangnya, walau milan, walaupun safarnya cuma satu, illa biridho da'inihi, kecuali dengan ridho orang yang mempunyai hak au niridahu atau disangka ridho amal jama' sedangkan sedangkan jamak menjamak dua salat tani indahuma mutlakon maka tidak boleh menurut keduanya secara mutlak keduanya siapa ya. jadi Imam Abu Hanifah dan juga pendapatnya Imam Muzani mengatakan tidak boleh jama' malam sudah kita jelaskan ya. Abu Hanifah tidak ada jama'. Jamak itu hanya jamak itu hanya kemarin kan sudah jelaskan kan? Jamak itu hanya boleh di waktu hari, di waktu di Arafah, jamak maghrib, uh, jamak duhur dengan asar, di waktu di Musdalifah, jamak maghrib dengan isya. Itu aja jamak menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi jamak itu itu aja. Oh. <clears throat> Rasulullah memang yang diriwayatkan pernah jamak di waktu haji. Nah, maka di situ Imam Abu, Hanifah mengatakan itu jamak bukan karena Rasulullah musafir, tapi karena Rasulullah haji. Jadi siapapun yang haji boleh gos, boleh jamak. Nah bilang gosor, tapi boleh ya. Tapi kalau tidak haji, maka tidak boleh ya. Siapapun yang haji, walaupun orang Mekah sendiri boleh haji boleh god jamak kalau dia haji. Walaupun dekat jaraknya kan. Yang penting haji. Itu Abu Hanifah. Selain haji tidak boleh. Karena Rasulullah e, melakukan jamak itu di waktu haji. Padahal sebenarnya bukan di waktu haji juga. Pernah Rasulullah SAW juga jamak selain haji. Tapi itu ditakwil oleh Imam Abu Hanifah. Agama Imam Abu Hanifah mengatakan, oh Rasulullah pernah jamak di selain haji, itu jamaknya jamak suri. Bentuknya aja jamak. Tapi hakikatnya bukan jamak. Maksudnya, Rasulullah SAW sholat yang pertama di akhir waktunya. Sholat yang kedua di awal waktunya. Jadi seakan-akan nyambung, seakan-akan jamak. Padahal Rasulullah itu sebenarnya tidak ya. Menurut siapa? Tapi ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi mungkin pendapat Imam Abu Hanifah terlalu jauh lah. Ya kan terlalu? Rasulullah sholat di akhir waktu. Padahal Rasulullah kan Ya, di awal ya mungkin asarnya di awal waktu masih menggul, tapi di akhir waktu nyambung begitu kan harus muala itu. Jadi harus salam, tidak boleh jarak lama, harus langsung sholat kedua. Dalam jamaah kan seperti itu. Jadi mungkin sangat jauh lah. Walaupun memungkinkan bisa jadi, tapi sangat jauh kalau itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu takwilnya Imam Abu Hanifah. Nah, tapi itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi selain Imam Abu Hanifah mengatakan boleh ja Bukan jamak untuk haji, tapi jamak itu untuk sah, safar. Nah, amal jamak fayam tani indahuma mutlakon. Jadi jamak itu tidak boleh menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muzani. Mutlakon, mutlakon kecuali fil haji ya, fi arafah atau fi mudalifah. Wa indana dan menurut kita yamtani alal asli masyia wa huwa yamtani ini al jama' alal asli lil masyia. Dan menurut kita tidak boleh seseorang melakukan jamak kalau dia maksiat dengan safarnya. Berarti orang yang maksiat dengan safarnya boleh gosor apa enggak? Menurut Imam Abu Hanifah? Sah kan? Berarti orang yang maksiat boleh jamaah apa enggak? Boleh apa enggak? Orang yang maksiat dengan safarnya boleh jamaah apa enggak? Boleh ya? Menurut siapa? Imam Buzani apa Imam Abu Hanifah? Dua-duanya salah. Imam Abu Hanifah dan Imam Muzani kan sudah dikatakan tidak boleh jama, tidak ada jama. Berarti kalau orang maksiat dengan perjalanannya, dengan safarnya boleh jama? Siapa yang membolehkan jama? Hah? Tidak ah? Tidak ada. Kalau gosor masih ada, yaitu Imam Abu Hanifah. Kalau jama tidak boleh. Nah, ini artinya wahwa Wa indana yamtani ala dan orang yang maksiat dengan safarnya tidak boleh jamak. Wa huwa Malik dan itu juga pendapatnya madhabnya. Wa Ahmad juga pendapatnya Imam Ahmad. Kama fil Mizan. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Mi Mizan, Mizan Al-Kubra. Kitabnya Imam Sa'rani membahas tentang pendapat-pendapat semua madhab. Fasara jam'u lil asli mumtani'an ittifaqan. Maka dengan dengan apa yang kita jelaskan tadi, berarti jamak tidak boleh bagi orang yang maksiat dengan safarnya ittifaqan dengan disepakati oleh semua. Tidak ada khilaf. Kalau gosar masih ada yang bilang boleh dan saya itu Abu Hanifah dan Imam Musa. Jadi kalau jamak dan dia jamaknya asli bisafar, maka kalau dia jamaknya safarnya mubah, boleh kan? Tapi tidak boleh menurut Imam Abu Hanifah, tapi boleh menurut mazhab yang ti tiga. Tapi kalau dia asi bisafar maka bil ittifaq tidak boleh semuanya falyatanabbah li zalik maka hati-hati dengan hal ter fawaid <clears throat> halaman Bismillahirrahmanirrahim. Dinul Islam ya, tentang agama Islam. Ya, Islam ya sebenarnya al-inqiyat li taatillahi taala. Kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu taala. Yang digambarkan dengan rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Artinya apa? Artinya al-Islam adalah amalul arkan. Pekerjaan anggota bah, badan. Ini yang membedakan antara Islam dengan i, iman. Kalau iman amalul janan. Iman adalah pekerjaan hati. Karena apa? Iman itu adalah apa iman? At-tasdik Tas, Tasdik iman itu mempercayai. Kita percaya adanya Allah. Kita percaya adanya Rasulullah. Kita percaya dengan adanya kitab Allah. Itu iman. Dan itu percaya itu pekerjaan hati. Nah, jadi ada iman, ada Islam. Orang ada iman tapi tidak ada Islamnya. Sempurna? Percaya dengan Allah, Rasul, Kitab, Malaikat, Qadha dan Qadar hari kiamat. Percaya itu semuanya. Tapi tidak ada Islamnya. Dalam arti apa? Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat dan seterusnya. Hanya maksiat kepada Allah SWT. Nah, ini berarti orang yang punya iman tapi tidak punya is. Ada yang sebaliknya. Punya Islam tapi tidak punya. Siapa itu? Siapa itu? Ya, orang munafik. Melakukan amalan, amalan Islam, sholat, jamaah, ikut berperang. Tapi hatinya tidak perlu, tidak percaya. Hatinya tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah. Hanya menampakkan di zahir, di keadaan zahirnya dia seakan-akan dia Islam. Sholat bersama yang lain, puasa bersama yang lain. Tapi imannya tidak ada. Yaitu yang dinamakan muna munafik. Ya, kalau tidak ada Islam, tidak ada iman, yaitu orang kah? Dan Islam tidak ada, juga iman juga tidak ada. Yang sempurna ada iman, tapi juga ada is. Ini ya yang lebih sempurna. Oleh karena itu, iman dan Islam ini nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling ah, agung. Semuanya tidak ada artinya kita punya harta sebanyak apapun, kedudukan setinggi apapun, Ya, mungkin juga kesehatan sesehat apapun, tapi kita menjadi orang kafir, kita nyembah matahari, nyembah patung, kita nyembah api, kita tidak ada iman kepada Rasul, tidak ada iman apa semuanya itu manfaat. Hanya sebatas kenikmatan itu di dunia sesaat, tapi na'udzubillah kita akan kekal selama-lamanya di neraka Allah tanpa ada batasnya kita disiksa di situ. Tidak ada batas waktunya sampai kapan, seribu tahun, dua ribu, selama-lamanya disiksa. Kita selama-lamanya aja disilat sedikit-sedikit. Sudah luar biasa selama-lamanya. Disilat sedikit tidak apa-apa. Di jarum sedikit tidak apa-apa kan. Disuntik sebentar tapi kan. Tapi kalau selalu-selalu terus. Ya itu juga luar biasa. Kalau itu hanya disuntik aja. Bagaimana kalau disuntik dengan ya dengan senjata di, dengan eh, alat tajam di yang ada di jahan neraka jahanam naudzubillahimin Baik. Nah, oleh karena itu orang kafir itu paling yang disesali ya ketika mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tahu mereka tidak punya iman sehingga mereka akan kekal selama-lamanya. Ketika mereka tahu mereka akan kekal selama-lamanya itu siksaan yang lebih daripada siksaan disiksa dengan segala macam siksaan. Ya, nantinya kan satu persatu diambil. Satu orang diambil dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Satu orang siapa itu yang punya iman? Cuma maksiatnya lebih banyak, lebih banyak, tapi punya iman masukkan surga. Sampai orang yang terakhir yang keluar dari neraka itu yang dikatakan rajulun min juhaina ya ba'da sab'ati alaf fi riwayah ba'da alaf setelah 7000 tahun baru keluar Baru ketika itu dia mereka tahu orang kafir ini adalah orang yang terakhir keluar. Ketika orang yang terakhir ini keluar dikeluarkan, situ mereka merasakan sakit yang luar biasa lebih daripada siksaan yang ada ketika itu. Kenapa ketika itu mereka tahu, ya Allah sudah tidak ada harapan lagi keluar dari neraka ini, dari siksaan ini selama-lamanya kita menerima keadaan ini, siksaan ini selama-lamanya tidak ada akhirnya. Nah, uzubillahi. Oleh karena itu harus kita syukur kepada Allah dengan adanya nikmat iman dan nikmat is Islam. Oleh karena itu kalau kita dianjurkan, Habib Abdul Haddad mengatakan seseorang itu kalau berbicara dengan orang awam, Jangan berbicara macam-macam. Jangan keluar dari tiga hal. Anjurkan mereka untuk taat kepada Allah. Ya, melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Kedua, anjurkan mereka untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ketiga, ingatkan mereka akan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu. Tidak usah bicara yang lain kepada orang awam. Kalau orang orang berbicara dengan orang awam dengan selain tiga hal bahwa fatan katanya Abdul Haddad. Berarti orang itu pembuat fit, fitnah. Ah, mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat yang paling mulia yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita ceramah di awal ceramah kita kita ingatkan alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam kita tapi dengan hati jangan hanya kita mendengar hanya kita juga berbicara tapi dengan hati alhamdulillah kita rasakan ya Allah siapa sih yang memberi nikmat ini yahtasu min rahmatihi mayasa. Ya Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan kepada kita nikmat iman ya dan Islam tersebut karena orang tua kita bukan. Bukan apa ya? Orang tua banyak yang Islam tapi anaknya kafir banyak. Ya, bukan juga karena jabatan kita banyak jabatan tinggi tapi orang kah? Bukan karena kekayaan, no, kekayaan banyak orang kaya-kaya malah yang kafir-kafir. Bukan karena apapun bukan karena kita membeli juga. Ente beli Islam ente itu, iman ente. Nggak bisa beli. Dan ente nggak bisa menjaganya kapan siapa kapan aja dan siap setiap saat bisa aja kemungkinan iman itu dicabut oleh Allah. Naudzubillah. Makanya Rasul setiap habis sholat, Rasul terdengar di akhir sholatnya selalu mengatakan ya mukallibal qulub wal abasar sabit qulubana ala Ya Rasulullah wa anta taqulu hadza Ya Rasulullah, kamu meminta, memohon, berdoa kepada Allah supaya kamu itu diselamatkan, Anda diselamatkan daripada keluar dari agama Islam, dari agama atau dari iman. Wa yu'minuni wal qalb baina usbu'ain min asabi'i rahman yaklibuhu kaifa yasha. Bagaimana aku merasa aman dengan imanku? Sedangkan hati seseorang itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala yang kapan aja Allah SWT bisa membalik. Bisa yang baik menjadi jelek, bisa yang jelek bisa menjadi baik. Sayyidina Umar dulunya jelek bisa menjadi ya dan juga sebaliknya banyak yang orang soleh tahu-tahu berubah menjadi orang toleh ya itu juga banyak walaupun lebih banyak yang sebaliknya ya banyak orang yang jelek tapi berubah jadi baik lebih banyak daripada yang baik berubah menjadi jelek lebih banyak yang pertama Nah, yakribuhu kaifayasa. Kapan aja Allah bisa membalik keadaan seseorang. Saat bisa menjadi miskin dari asalnya kaya. Saat bisa menjadi kaya bahkan sebaliknya. Saat bisa menjadi Islam. Apalagi zaman kafir, zaman uh, zaman apa? Zaman akhir. Di mana di situ Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lailil mudlimi." Badiru bil amal. Ayo, kalian itu cepat-cepat bergegas-gegas untuk melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan. Jangan ditunda. Umpung kalian punya waktu, umpung kalian punya tenaga, untung kalian punya kesehatan, bisa melakukan ini dan itu daripada kebaikan-kebaikan. Bisa membantu, bisa membaca, bisa sholat, bisa sodako, bisa zikir, bisa... Umpung kalian masih bisa. Sebelum kalian tidak bi, tidak bisa. Fitanan. Dan hati-hati dan takutlah artinya itaku fitanan, takutlah kalian akan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kakot illailil mudlim sebagai sebagaimana malam hari yang gelap. Di situ fitnah terjadi bertubi-tubi akhir zaman. Yang dikatakan diteruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih menjadi mukmin, sholat di masjid pagi hari si kafiron. Sore harinya sudah menjadi kafir. Naudzubillah. wayum si mu'minan wa be kafiron. Di sore hari dia masih iman kepada Allah. Pagi harinya sudah pergi ke gereja. Nauzubillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual imannya, dia jual agamanya dengan harta kekayaan dunia. Hanya untuk dunia dia berani jual agamanya. Ada di akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, kita diminta untuk syukur akan nikmat iman, syukur akan nikmat is. Qala ba'duhum, aksar ma lubun ni'mata minal insan taksiruhu fi syukur alai nikmat Islam. Paling banyak yang mencabut nikmat dari seseorang adalah karena dia mugasir, lalai dalam mensyukuri nikmat is Islam. Jadi banyak orang dikasih nikmat Islam tapi tidak merasa itu nikmat yang agung sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa itu nikmat biasa. Dia melihat semuanya Islam, semuanya Islam. Dia tidak melihat kepada orang lain, tidak melihat di Jepang nyembah matahari, di India nyembah sapi, di Bali nyembah patung dewa dan seterusnya, berhala. Kalian melihatnya yang di sekitar kalian semuanya Islam tidak melihat kepada yang lain yang mana yang lain lebih banyak yang tidak menyembah Allah daripada yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala orang musyrik orang kafir lebih banyak jauh daripada orang kafir orang muslim bandingannya sangat ya jauh nah, kalau kalian melihat orang kafir Alhamdulillah kalian bersyukur melihat orang lain pergi ke gereja melihat orang lain yakin dengan sapi yakin dengan matahari yakin dengan sirik-sirik yang bermacam-macam kalian Alhamdulillah tidak di sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka kalian diberikan nikmat iman dan nikmat is. Nah, kalau kalian ingin terjaga kenikmatan yang diberikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala ingin terjaga nikmat tersebut, banyaklah bersyukur. Ya, in kunta fi nikmatin faraha fa inal ma'asi tudilu ni'am. Kalau kalian berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala faraha, maka jagalah, peliharalah nikmat tersebut. Karena Ba'dul Masyayikh Al-Azhar kharaja ilal masjid sebagian daripada guru besar Al-Azhar pernah suatu waktu kharaja ilal masjid. Keluar pergi menuju masjid. Pakai pakaian ya kebesarannya guru Azhar dia pergi ke masjid. Famarra bi jama'atin minan nasara. Tahu-tahu di tengah jalan dia melewati sekelompok orang Kristen. Yuridunal kanisah. Malah mereka ingin pergi ke gereja. Berarti di hari di hari Ahad. Fahusya ala syekh. Dan tahu-tahu guru Al-Azhar itu husya umia pingsan. Falamma afaqa tatkala dia sadar kala ketika ditanya sadar ditanya kenapa kau sampai pingsan? Tazakartu nikmatullahi taala. Hai suja'alani minal muslimin walam jaja'alni minan nasara. Ketika melihat orang-orang pergi beribadah ke gereja, dia ketika itu menyadari kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah dengan dijadikan sebagai orang muslim, iman kepada Allah, tidak dijadikan sebagai orang keres. Dan dari nikmat yang dia rasakan itu, langsung sampai-sampai dia ping. Dan jadi betul-betul menyadari nikmat itu sangat agung, sangat bah besar. Nah, makanya anak katakan tadi, kalau kalian pergi ke tempat orang lain sekitar kalian, orang kafir tidak beriman kepada Allah, baru kalian mensyukuri. Ternyata nikmat Islam itu, nikmat yang sangat agung, mulia, tidak diberikan kepada siapa ah? aja. Yang ketiga, yang bahi an yakul kullayawmin alhamdulillah ala nikmatil Islam. Tuh. Dianjurkan setiap hari berkata, berucap, Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Syukur segala puji bagi Allah atas nikmat Wa kafa biha min nikmat dan cukup dengan nikmat Islam itu adalah nikmat yang agung. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dianjurkan dia mensyukuri akan nikmat yang lain yang juga nikmat besar dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, qala ba'du sholihin ala jabali Arafat. Sebagian orang soleh pernah suatu waktu di saat dia di Gunung Arafat. Berarti di waktu haji. Ada orang kafir di situ. Semuanya orang is. Orang kafir tidak boleh masuk tanah haram kan. Apalagi mau pergi ke Arafah untuk haji. Insya Allah tidak ada yang kafir di situ. Semuanya Islam. Semuanya pakai pakaian yang sama. Pakaian putih. Yang laki-laki pakai pakaian ihram. Yang perempuan semuanya pakai pakaian putih Nah, di situ dia melihat pemandangan yang luar biasa, dia langsung teringat dengan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah. Maka dia berkata, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha wa kafa biha min ni'mah. Falamma kana fil amil qabil. Tatkala dia berada di tahun yang selanjutnya, tahun selanjutnya, arada an yakulaha ala Arafat. Aidan dia akan mengucapkan kalimat tersebut juga di padang Arafah. Jadi dia berarti haji lah lagi. Ketika haji lagi jadian di atas padang Arafah, di situ dia mau mengucapkan lagi kalimat tersebut. Karena apa? Karena dia sangat mensyukuri nikmat is. Fahatafa bihi hatifun. Tahu-tahu ada panggilan, ada suara yang bersuara. Bersuara kepadanya. Hatif, suara tanpa ada orang makanya hatif ini jawal hatif apa HP karena tidak ada orang fahatafa bihi hatif ada suara yang bersuara kepadanya tapi tanpa ada orangnya mahlan ya Abdullah pelan-pelan wahai Abdullah hatta nafroha min kitabati sawabiha fil amil madi. Jangan kamu ucapkan artinya, mahlan tunggu maksudnya. Jangan kamu ucapkan kalimat tersebut. Sampai kapan? sampai kami selesai mencatat pahala kalimat tersebut yang kamu ucapkan di tahun yang kemarin. Ternyata masih belum selesai mencatat pahala. Karena apa? Karena banyak. Ya, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha mene. Insya Allah malaikat sibuk mencatat pahalanya sampai tahun depan. Di... Arada ikhwatu Yusuf alaihi salam an yahulu bainahu wa baina abih. Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salam ingin memisah, menghalangi antara dia dengan antara ayahnya, Nabi Allah. Ayahnya, Nabi Allah. Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Bani Israel. Yakub itu ya adalah ayah daripada Bani Israel Israel. Isra ini abad Il ini Allah Israel ini Abdullah bermakna yang dimaksud adalah Nabi Allah Yakub. Bani Israel ini keturunan Nabi Allah Yakub. Ya, Rasul Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan Bani Ismail dari keturunan Nabi Allah Ismail. Dan di situ keturunan Nabi Ismail menurunkan keturunan A, Arab. Ya, nah, disitulah mereka orang-orang Bani Israel tidak mau beriman dan mengikuti Nabi Muhammad karena ternyata Nabi yang akhir zaman malah dari orang A. Padahal Nabi-Nabi yang sebelum-sebelumnya rata-rata semuanya banyaknya dari Bani. Kok malah yang akhir zaman malah dari orang Arab mereka hasut dan tidak mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, <clears throat> mereka saudara Nabi Yusuf ini iri. Biasa biasanya orang yang iri dengan saudaranya biasanya terjadi saling iri. Kalau dia tidak punya ilmu, kalau dia tidak punya iman, dia akan saling iri. Satu dengan lainnya, bahkan keluarga dengan keluarga yang lain kan, murid dengan murid yang lain, yang satu level. Biasanya saling i, yang satu level. Ya, tidak mungkin ente iri dengan presiden. Ya, presiden iri dengan presiden yang lain, menteri iri dengan menteri yang orang pedagang iri dengan pedagang yang ya iri dan hasut kepada orang lain yang selevel biasanya. Ya, makanya Sayyidina Umar mengatakan <clears throat> amuru an yatazawaru wala yatajawaru. Perintahkan mereka itu saling berziarah. Dengan saling berziarah mereka akan saling mencintai. Zur hibban Yazdad hubban. Salinglah ya, berziarahlah kalian maka kalian akan bertambah kecintaan kalian kepada teman kalian. Saling berziarah berarti akan saling mencintai mencintai. Nah, Muru al-aqarib an yatazawaru wa la Perintahkan mereka keluarga untuk saling berziarah, jangan saling berdekatan. Karena kalau saling berdekatan nanti takutnya timbul macam-macam. Yang ditimbulkan karena sifat ha hasud. Jadi di sini mereka saudara-saudaranya ya hasud kepada Nabi Allah Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Allah Yusuf lebih dicintai oleh ayah Walakinna abahu qabla an yarahu. Tapi ayahnya, ya setelah ini kejadian lingkasannya ini sudah dipisah ya antara Nabi Allah Yakub dengan putranya yang dicintai ya Nabi Allah yuk. Disitulah ayahnya sedih, ya bahkan sampai sedihnya sampai tidak melihat karena banyak mengeluarkan air mata, tapi tidak sampai buta ya. Kalau mengatakan buta, Nabi tidak bisa menjadi buta. Karena buta adalah sifat yang mustahil terjadi kepada Nabi. Cuma tidak bisa membuka matanya karena banyak mengeluarkan air mata. Nah, di situ sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan di sini sebutkan 40 tahun. Ya. Jadi baru bertemu lagi dengan putranya yang dicintainya. Walakinna abahu qabla an yarahu wa ba'da an madha arba'una aman. Sebelum melihatnya kembali setelah sekian puluh tahun, dan setelah lewat 40 tahun, ala firaki Yakub berpisah dengan ayahnya Nabi Allah Yakub, li Yusuf. Ra'a fil manam. Siapa ra'a fil manam? Nabi Yakub. Nabi Yakub walakin abahu, abahu yang jadi fa'ilnya. Nah, abahu qabla an yarahu yarahu waladahu Nabi Allah Yusuf wa ba'da an madha arba'una aman ala firaki Yakub li Yusuf ra'a ra'a abah Domir ro'a ini fa'ilnya domir kembali kepada aba. Ro'a ini huwa fil manami malakal maut. Nabi Allah Yakub melihat di dalam mimpinya malakal maut. Malaikat maut. Kenal? Pingin kenalan? Kepingin kenalan? <laughs> <laughs> Kalau anak sih kenal namanya, tapi insya Allah tidak kepingin kenalan. <laughs> Malakal maut, ya. Jadi melihat di situ malaikat maut, malaikat Israel. Fasa'alahu kebetulan dia bermimpi melihat malaikat Israel, dia tanya, ya, malaikat Israel tugasnya mencabut. Dia ingin tahu, dia bisa tidak tahu, tidak pernah lihat nah, putranya di mana. Jadi apa hidup atau meninggal, oh, dia tidak tahu. Kebetulan ada malaikat Israel, dia yang nyabut nyawanya. Fasa'alahu kalian ya malaikat maut hal qabat taruha Yusuf. Apakah kamu mencabut nyawa ruh daripada Nabi Allah Yusuf. Faqala lahu malakul maut. Dia mendengar jawabannya dengan antusias bagaimana jawabannya mati apa hidup. Ya Nabi Allah, lam akbit ruhahu. Ya, wahai Nabi Allah, aku masih belum mencabut nyawanya. Senang dia. Wa inna allah ta'ala ya gulak dan ketahuilah katanya malaikat Israel berkata kepada Nabi Allah Yakub dan Allah SWT mengatakan kepadamu Ya Yakub wahai Yakub lantamut hatta yajma'akallahu bi. Kamu tidak akan meninggal sampai kamu berkumpul dengan putramu kembali. Bisara. Wa idza Yusuf alaihi salam yuwajjih su'alan ila bi. Tahu-tahu di dalam mimpi itu muncullah Nabi Allah Yusuf muncul dan dia melemparkan pertanyaan kepada ayahnya Yakub alaihi salam. Wa yaqulu dia bertanya kepada ayahnya, "Ya abati wahai ayahku, lima aksarta minal huzun alayya?" Kenapa kamu banyak bersedih terhadapku? ya, blood ainak sampai matamu putih. Kenapa kamu banyak bersedih? Awalam takun ta'lam anallaha illam yajma'ani bika fid dunya fasawfa yajma'uni bika yaumal qiyamah. Bukankah kamu tahu kalau tidak kami kumpulkan kalau Allah tidak mengumpulkan kami dengan kamu di dunia pasti kita akan dikumpulkan oleh Allah di di hari kiamat. Ini anak ingat selalu pesan Abu ya. Tidak usah itu mikir keluarga, kumpul dengan keluarga, tidak usah. Bukan dunia ini tempat untuk berkumpul dengan keluarga, dengan kekasih. Itu di akhirat. Kita di dunia harus kita berjihad, berjuang, sehingga kita bisa bahagia di akhirat, baru berkumpul dengan keluarga, bersenang-senang. Di dunia bukan tempat untuk berkumpul dan bersenang-senang keluar keluarga. Ada pesan Abu ya. Di sini gini ya, Nabi Allah mengatakan, mengingatkan kepada Nabi Allah. Kan tidak usah bingung, tidak usah sedih. Kalau kita tidak ketemu di dunia, kita akan ketemu di Ya. Apa yang tidak tahu katanya ya? Apa katanya ayahnya? Faqala lahu Yaqub alaihi salam, "Ya bunayya wahai putraku, ini a'lam zalik." Aku tahu hal tersebut. Dia nabi, nak mungkin tidak tahu. Dia nabi. Ini a'lam zalik. Walakinni kuntu hazinan alaik. Aku stick terhadapmu khaufan an tughayyira dinal Islam. Takut kamu itu merubah agamamu. Nauzubillah kalau takdirnya Allah SWT berjalan lain kan bisa aja. Ya, takut kamu merubah fayufarikullahu baini wa bainaka yaumil qiyamah hanya kita tidak bakalan kumpul lagi di hari kiamat nantinya tidak di dunia tidak juga di hari naudzubillahi min yang terakhir kala Sayyidina Al-Haddad berkata Sayyidina Al-Haddad siapa Innal Islam sara illa filisan. Islam itu tidak ada kecuali hanya di li. Itu Islam. Islam gimana sih? Masa tidak tahu anak Islam? Ya, tapi tidak pernah sholat. Sholatnya hanya kadang-kadang, ngajinya waktu Ramadan aja. Itu pun tidak hatam. Selesai Ramadan, tidak pernah dibuka lagi mushafnya. Sampai debu sudah numpuk di mushafnya. Ya, na'udzubillah. Masa Islam seperti itu? Tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat sunnah. Sholat wajib pun kadang-kadang ditinggalkan. Ini Islam, ya, tidak pernah zakat, tidak pernah haji sudah mampu untuk haji tapi dia tinggalkan, dia remehkan, tidak di uh, diperhatikan. Ada yang dikatakan oleh Hasan al Abdullah bin Abdul Haddad. Islam zaman sekarang ini, Islamnya hanya pilih. Ditanya itu agamanya Islam. Wa amal jalan pahalihati hati kosong daripada is. Ya Rabbana tarahna bi anana tarahna wa anana فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رح واغفر والدينا ربي ومولودينا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى عليه أدى الحبي وآله وصحبه داد تصي صحبي والحمد لله dan kasiran Ustaz bagaimana hukum bepergian jika kita ikut rombongan pulang ke rumah tanpa mahram? Tadi kan sudah jelas. Kalau berpergiannya tidak wajib, maka hukum yang muktamad tidak boh. Yang muktamad, tapi ada pendah. Pendapat yang membolehkan kalau dengan niswa sikot. Perempuan-perempuan yang lain, tapi mereka sih sikot dipercaya. Ya, kecuali kalau di nazar tinggal nazarkan. Anak nazar mau ziarah orang tua, selesai. Apa bepergian kita haram? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الفاتحه النازله مصنف في هذه الكتب والدينا ولنا اللهم ارحمنا وفرجنا ويتحسن برما فرما انسانا وانفعنا بسارهم وبارهم ويحول احوالنا الى احسن حال يحول أحوالنا وأحوال المسلمين خصوصا في اليمن وفي سوريا وفي العراق في جميع البلدان الإسلامية يحول أحوالنا أوله إلى أهل سنة من حالة الشكوى إلى حالة سعادة من حالة ديك إلى حالة سعى من حالة فقر إلى حالة غنى ومن حالة سهد إلى حالة رضا ومن حالة الهزلان إلى حالة توفيق ومن حالة الظلم إلى حالة العدل وإلى الأنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم وعليكم الطلاب والطالبات المكان فتو العارفين فتو الأكبر فتو الأعظم رزقنا ولهم ولهم من فتوح المنور الشؤوس الهلقال واليسر به جميع هوائجنا صحيح جميع أمرنا لبلغ جميع قاصدنا يأتي جميع مطالبنا ويزق لنا ولكم من طول الأمر خير وبيئة تعطي الله تعطي رسول مع حسن الخاتمة عند الموت ويجعلكم من الخير والله من ريادنا من خوفا من حولنا وجعلنا بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لنا نظر إلى وجهك الكريم على هدينا كن يا صالح جامع خذنا خير إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة